menemani aktivitas sahabat bintang dan sesaat lagi di jam 9 ada mahkota Mayangkara yang akan menemani Anda yang dipandu Anda. oleh Lisa Andriana. Oh ya. iya, karena saya mau menyapa Rasemi. Rasemi teganya. teganya membohongi dan mengecewakan. Aduh, sebelah kok. sahabat <laughs> bintang untuk sukses perkawinan dibutuhkan dua orang dan untuk kegagalan perkawinan hanya diperlukan satu orang. Saya Dinda yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Saya Lisa Andrea, sampai jumpa untuk minggu minggu depan, ya minggu depan. Besok, Besok ya. maksudnya. Uh -huh, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. 101,6 Bintang Tenggara Bintang Tenggara Jam 9 pagi Peng, sampean harus minum Ultra Flu Extra. Salah, kepalaku ini sakit. Flu. Cok. Itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Oh. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah. Ultra flu ekstra. Sakit kepala lu Cak. Minum ultra flu ekstra. Campur flu lo? Iya, minum ultra flu ekstra. Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, tidak ada lain obat. Ultra flu ekstra. Ultra flu ekstra dengan paracetamol 600 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng? Ya, Cak. Sudah gak jemput lagi, Cak. <laughs> Ultra Flu Extra. Bener-bener ekstra, Cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh. Uh, giliran garuk suruh bantu. Gatal-gatal itu kamu kena kutu air, rangen. Bisa-bisa kadas kurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin panu, kadas, kurap, apalagi kutu air, rangan seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap, oleskan saja si bungkus hijau Neo ultrasilin Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. <laughs> udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo ultrasilin Oleskan Neo. Neo Ultra Ultrasilin, produk bermutu Hanson Pharma. Duh, weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes tes tes lancar wis sembarangi. Tas tes tes tes, penake sampeyan ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras kowe. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diombe saben dina metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang awak jadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Selamat pagi. 96 Bintang Negara, Semangat Musik Indonesia. Sahabat Bintang, sesaat lagi Anda bisa mengikuti kelanjutan drama radio serial Mahkota Mayangkara yang sudah memasuki episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal, seri yang ke-157 dan 158. Baik dari kawasan Ringin Agung Gambiran Banyuwangi, saya Alisa yang bertugas menyampaikan selamat mengikuti jalannya cerita. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Rontang. seri ke-157 ini didukung oleh para pemain Henny sebagai si Tangsu, Yoko sebagai Panji Ketawang, Narto Bantul sebagai Rawadek, Siska sebagai Nyai Caparu, Lusli sebagai Rasemi, Mas Sono sebagai Dang Acarya siwanada dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. Kok kok hamam hmm, to? Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyo aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. anak eh mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Nama Nyai Caparu dianggap kurang merdu untuk telinga Sang Prabu Jayanegara. Caparu artinya tempat sirih. Karena itu Sang Ramapati merubah nama Nyai Caparu menjadi Warapsari, seperti yang diusulkan Rasemi. Warapsari artinya bidadari yang cantik. Setelah mengatur segala sesuatunya, Sang Ramapati beranjak meninggalkan ruangan pendopo. Rawedeng mengambil kereta, Rasmi membantu Warapsari naik ke atas kereta. Sementara itu, Panji Ketawang ditugaskan mengambil si Tangsu yang masih disekap di ruangan belakang. Mau apa kau datang lagi, Panji? Hmm. Kali ini aku datang tidak untuk membujukmu, si Tangsu. Aku sudah bosan membujukmu, merayumu. Kau memang seorang wanita yang bodoh. Otakmu picik. Hmm. Aku lebih senang kalau kau tidak menemuiku lagi. Cepat, pergi dari sini. <laughs> Tidak, si Tangsu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak sudi bicara denganmu lagi, Panji. Hei, aku datang tidak untuk bicara denganmu. Kalau begitu, cepat, tinggalkan aku. Aku juga sudah muak melihat tampangmu. Aku benci melihat laki-laki yang menjual harga dirinya hanya untuk bersenang-senang. Wanita celaka. <laughs> Laki-laki pengecut. Kau hanya berani menghadapi seorang perempuan. Kau tidak akan berkutik jika kau berhadapan dengan suamiku, Kakang Rakuti. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo. Ayo. Panji, kau mau apa? Ayo. Lepaskan. Tidak, Panji lepaskan Ayo. aku. Kau harus meninggalkan tempat tidak. ini segera. Ini perintah Gusti Ramapati. Ayo. Aduh. Kalau kau meronta-ronta, kalau kau berontak, badanmu akan sakit. Ayo cepat, ikut aku. Kurang ajar. Ayo. Lepaskan, eh. lepaskan aku. Aduh, Ayo. Maaf Tuan Rabdeng. Saya terpaksa membuat perempuan celaka ini pingsan. Dia terus melawan. Lihatlah, dia menggigit tangan saya. Sudahlah, Panji. Jangan banyak bicara. Naikkan ke atas kereta. Dan kau juga harus naik. Kaulah yang ditugaskan Gusti Ramapati untuk mengantar dua perempuan ini ke istana Kapopongan. Kau akan dikawal 40 orang prajurit, Panji. Baik, Tuan Rawadeng. Panji ketawang dengan dibantu Rayuyu mengangkat tubuh si Tangsu, kemudian meletakkannya di atas kereta. Warap Sari heran melihat wanita cantik yang tergeletak di sebelahnya. Dia lalu berpaling ke arah Rasemi. Ah, siapa dia Tuan Rasemi? Mengapa dia pingsan? Dia akan menjadi temanmu, Nyaca Paru. Ah. Kalian berdua akan menjadi wanita persembahan. Hmm. Malam ini juga, kalian akan diantarkan ke istana Kapopongan. Iya, cukup. Kau bisa berangkat sekarang, Panji. pemuda yang gagah menarik kereta yang ditumpangi Nyai Caparu atau Warapsari dan Sitangsu. Sementara 40 orang prajurit mengawal di belakangnya. Nyai Caparu sedih sekali. Dia terus menatap Rasemi yang masih berdiri di depan pintu gapura. Oh, Tuhan Tuan Rasemi, apakah saya bisa mempercayai kata-kata Tuhan? Oh, sampai kapan saya akan menjadi wanita persembahan. Dan apakah Tuhan cukup setia menunggu kehadiran saya kembali? Hmm, Nyai cepat. Akhirnya aku berhasil memperalat wanita cantik itu. <laughs> Mudah-mudahan saja ada gunanya. Dia tidak tahu rupanya. Matanya memandang sedih kepadaku. Wah, oh, dasar wanita bodoh. Mengapa kau percaya pada Rasemi? <laughs> Aku sudah berbuat sesuatu untuk Gusti Ramapati. Barangkali ini sebuah jasa baik dan setiap jasa pasti ada imbalannya. <laughs> Sekarang aku tinggal menunggu, menunggu perkembangannya. Aku yakin dapat mengambil hati pembesar kerajaan Majapahit itu. <laughs> Kereta terus bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Panji Ketawang duduk di atas kereta, memegang kendali kuda. Si Tangsu masih belum sadarkan diri. Sementara Nyai Caparu duduk merenung, hatinya sedih. Wanita jalir itu belum tahu nasib apa yang menunggu di depan sana. Setelah keluar dari perbatasan kota Raja Majapahit, Panji Ketawang mengambil arah kiri. Kereta menuju desa Kapopongan. Prabu Negara mempunyai beberapa buah istana pesanggrahan. Salah satu di antaranya, istana pesanggrahan yang paling indah, ialah Istana Kapopongan. Istana Kapopongan terletak di desa Kapopongan, di sebuah kaki bukit yang udaranya sejuk. Menjelang tengah malam, Panji Ketawang sudah tiba di istana Kapopongan. Kereta langsung memasuki pintu gerbang istana yang dijaga dua orang prajurit bersenjata. Kereta berhenti di ruangan pendopo yang sangat indah, yang lantainya terbuat dari batu pualam. Prajurit. Eh, ya, Tuanku Panji. Aku baru pertama kali datang ke tempat ini. Aku tidak tahu sama sekali suasana di istana Kapopongan ini. Di mana sebaiknya kita tempatkan dua orang perempuan itu? Ah, terserah tuanku Panji. Di istana Kepopongan ini ada banyak puri. Puri apa itu? Yang ada di samping ruangan pendopo? Uh, kalau tidak salah, itu puri istaka. Hmm. Puri batu pualam. Uh, dan yang di sebelah sana itu yang ada di sudut halaman puri kemuning, hmm. Tuanku Panji. Lalu yang itu puri apa? Ah, itu puri Campaka Mala. Dan yang di sebelahnya lagi puri Kulirangan. Oh. Baiklah. Sekarang panggil seorang temanmu. Angkat perempuan yang masih pingsan itu dan tempatkan di puri Campaka Sementara aku akan membawa yang satunya lagi ke Puri Kulirangan. Ah, baik Tuanku Panji. Memang, Istana Kapopongan adalah istana peristirahatan Sang Prabu Jayanegara yang paling indah dan paling megah. Untuk membangun istana itu, dibutuhkan tidak kurang dari 3.000 keping uang emas. Istana Kapopongan mempunyai banyak puri. Ada puri yang namanya Puri Manggala Kita, artinya lagu bahagia ada Puri Kamuning, ada Puri Kanduyuhan, ada Puri Ganitri Kundala yang artinya karangan bunga mawar. Dua orang prajurit menggotong tubuh si Tangsu memasuki Puri Campaka Mala, yang artinya Puri Karangan Bunga Cempaka. Sedangkan Panji Ketawang menuntun Nyai Caparu memasuki Puri Kulirangan, yang artinya Puri Burung Kutilang. Hmm. Siapa namamu tadi? Uh, nama saya Warap Sari, Tuanku Panci. <clears throat> Apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm kok hamhem to? Sakit ya? Hmm. Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lho Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Warap Sari. Kau tahu bukan? bahwa sekarang kau menjadi wanita persembahan. Suatu saat nanti, Gusti Prabu Jayanegara akan datang kemari. Kau harus dapat melayani beliau dengan baik. Bagaimana? Apakah puri ini cukup indah? Uh, puri ini sangat indah, Tuan Panji. Saya belum pernah melihat bangunan seindah ini. Ya, tentu saja. Ini puri milik seorang raja. Jika seluruh kekayaan di desamu ditumpuk menjadi satu, belum cukup untuk membangun puri seperti ini. Nah, Warapsari, masuklah. Mulai malam ini, kau menjadi penghuni puri kulirangan. Uh, iya, Tuan Panji. Terima kasih. Uh, ah, Warapsari, di tempat ini kau tidak sendirian. Kau mempunyai seorang teman. Sekarang dia ditempatkan di Puri Campakamala. Uh, kalau kau merasa bosan tinggal di ruangan ini, kau bisa datang ke Puri Campakamala. Uh, ah, apakah dia juga menjadi seorang wanita persembahan, Tuan Panji? Iya. Namanya Sitangsu. Dia memang keras kepala. Aku sangat berterima kasih kepadamu jika kau dapat melunakkan hatinya. Hiburlah dia. Besarkan hatinya. Pujuklah agar dia mau melayani Gusti Prabu Jaya Negara dan awas Warapsari. Jangan berbuat macam-macam. Kalian berdua di tempat ini dijaga ketat empat puluh orang prajurit. Jangan coba-coba melarikan diri. Oh, aneh sekali perjalanan hidupku ini. Tiba-tiba saja aku berada di tempat seperti ini. Semalam Aku masih tidur di atas ranjangku, di sudut desa tumpi angin. Dan sekarang, aku sudah berada di sebuah puri yang sangat indah. Ah, indah sekali puri ini. Tiang-tiangnya berukir, lantainya terbuat dari batu pualam. Ah, perabotannya bagus-bagus. Ah, Alangkah kayanya seorang raja. Dan barangkali puri ini hanya sebagian kecil dari kekayaan seorang raja. Hmm. Indah sekali ranjang ini. Ah, tapi apakah aku bisa tidur dengan nyenyak di ranjang seindah ini? Oh, Tuan Rasmi. Semua ini gara-gara Tuan Rasmi. Entah mengapa. Sekalipun sekarang aku tinggal di sebuah puri yang indah, hatiku senantiasa berdebar-debar. Kadangkala aku takut sekali. Aku takut menghadapi nasibku yang belum pasti. Ah, Prabu Jaya Negara. Hmm, seperti apa laki-laki itu? Apakah dia seorang laki-laki yang sopan dan lembut? Atau barangkali dia seorang laki-laki yang berangasan. Oh, ngeri sekali. Aku memang sudah biasa berhadapan dengan seorang laki-laki. Tapi seorang raja, seorang laki-laki yang paling berkuasa di Majapahit. Oh, ngeri sekali membayangkan semua itu. Oh, Dewata Agung, berilah aku kekuatan Mudah-mudahan saja aku tidak terlalu lama tinggal di puri ini. Aku lebih senang hidup berdampingan dengan Tuan Rasmi. Tuan Rasmi. Tuan Rasmi. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Ataukah dia hanya ingin memperalatnya Nyai paru Thank you. Kita tinggalkan sejenak istana pesanggrahan Prabu Jayanegara di desa Kapopongan. Malam semakin larut. Rasmi sudah tiba kembali di kaki Bukit Pangi. Dia tidak berani melewati pintu gerbang. Dia memilih jalan lain dengan melompati sebuah pagar di belakang asrama pendidikan. Hup! Oh. Kukira tak ada yang melihat kehadiranku. Ah, suasana sepi sekali. Teman-temanku pasti sudah tidur semuanya. Dan Bapak Dang Arcarya Siwanata. Hmm, beliau juga pasti sudah tidur. Sepertinya aman. Perlahan-lahan Rasmi berjalan menuju ke wismanya. Sekali waktu dia berjalan merunduk di balik tanaman perdu. Rasmi merasa lega. Sekarang dia sudah berdiri di depan pintu. Dia menengok ke sekelilingnya. Suasana tetap sepi. Tangan Rasemi meraih gagang pintu. Acarya Siwa, Siwanata. Eh, hmm, jangan gugup Rasemi. Eh, eh. Hmm, tenang saja. Ma maafkan saya, Bapak. Hmm. Maafkan saya. S saya saya telah melanggar peraturan asrama pendidikan ini. Saya terlambat datang, Bapak. Hmm. Dari mana saja kau? Uh, ampun, Bapak. Saya uh, saya pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke sana? Ampun, Bapak. Saya hanya ingin melihat-lihat suasana, Bapak. Hmm. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu Rasemi. Hmm? Di hari Buddha yang lalu, kau sudah terlambat datang. Dan sekarang kau terlambat lagi. Kau memang pantas mendapat hukuman. Uh, ampun, Bapak. Sa saya mengaku bersalah. Saya bersedia dihukum, Bapak. Besok kau akan melihat bagaimana sikapku menghadapi murid-murid yang tidak bisa ditertibkan. Sekarang kau boleh tidur. pagi harinya, Dang Acarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di tempat biasa. Sekali waktu pimpinan asrama pendidikan itu melirik ke arah Rasemi, dan Rasemi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia memang benar-benar merasa bersalah. Anak-anakku semuanya, siswa-siswaku semua, kali ini aku ingin menerangkan soal isi kitab Kutara Manawa pasal 4. Hmm. Coba Rasmi. Apa isi kitab Undang-Undang Kutara Manawa yang berkenaan dengan pasal 4? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Kutara Manawa menjelaskan mengenai delapan macam pencurian yang disebut astacorah. Hmm, bagus. Sekarang dengarkan semuanya. Mencuri ialah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam pada saat si pemilik barang sedang lengah. Saya kira pengertiannya sudah cukup jelas. Jadi kalau kalian menginginkan barang milik orang lain, kemudian setelah ada kesempatan baik, kalian mengambil barang itu dengan sengaja, maka perbuatan itu terkena sanksi-sanksi yang tercantum di dalam kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut Astacora. Dan perbuatan itu harus diganjar dengan hukuman. Itu sudah pasti. Sebab kalau tidak, rasa keadilan tidak bisa ditegakkan. Tatanan masyarakat akan menjadi kacau balau tidak ada bedanya lagi orang bekerja bersusah payah dan orang yang senang bermalas-malasan. Hmm. Ada delapan macam pencurian yang dibagi menjadi dua golongan. Sekarang golongan pertama. Satu. Mencuri harta berupa uang. Dua mencuri harta berupa barang-barang perhiasan. Tiga, mencuri harta berupa ternak. Empat, mencuri harta berupa tanaman atau hasil panenan seseorang. Itu golongan pertama. Sekarang golongan yang kedua. Satu, mencuri harta milik istri sendiri Dua, mencuri harta milik orang tua atau mertua atau saudara tua atau orang yang dianggap lebih tua. Tiga, mencuri barang-barang milik masyarakat. Empat, mencuri barang-barang milik raja atau negara. Itulah delapan macam pencurian. Tapi delapan macam pencurian itu bisa diibaratkan sebuah pohon. Sedangkan pohon mempunyai cabang-cabang yang cukup banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba membicarakan masalah cabang-cabang itu. Dengarkan baik-baik, Rasmi. <clears throat> Apa kabar, Mbak Yu? Hmm, Jangan lemes gitu toh. Hmm. Oh, kok ham toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes mangga ta probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Di pagi yang cerah itu, sedang Acarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di tempat seperti biasa. Sang Parinata atau pimpinan asrama sedang menjelaskan tentang isi kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut Asta Corah atau pencurian. Delapan macam pencurian itu hanyalah berupa pohonnya saja. Sedang cabang-cabangnya masih banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba menjelaskan beberapa di antaranya. Dengarkan baik-baik, Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kalian semuanya juga harus mendengarkan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kalian adalah para siswa pusat pendidikan calon tanda. Setelah lulus nanti, kalian akan bekerja membangun negara mengabdi kepada negara dengan rasa tulus ikhlas dan kejujuran. Kejujuran. Ya, kejujuran. Inilah inti daripada segala macam perbuatan baik. Barang siapa yang tidak jujur, barang siapa senang selintat-selintut, pasti akan terjerumus melakukan perbuatan tercela. Perbuatan yang melanggar hukum, Ketidakjujuran adalah inti dari segala perbuatan jahat. Seorang pencuri pastilah jiwanya tidak jujur. Dan perbuatan yang tidak jujur pasti akan mendatangkan rasa tidak enak di dalam hati. Hukum alam ini berlaku untuk siapapun juga, termasuk raja. Suatu ketika, ada seorang pejabat kerajaan sampai hati menerima uang suap dari seorang saudagar kaya raya. Nah, baik si pejabat kerajaan itu ataupun si saudagar kaya, dua-duanya adalah pencuri busuk. Sebab apa? Sebab mereka tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi Bukankah ini perbuatan seorang pencuri? Hmm? Karena mereka tidak bisa berdalih apapun juga. Mereka boleh mengatakan perbuatan mereka berdasarkan suka sama suka. Atau berdasarkan rasa tulus dan ikhlas. Itu bukan alasan. Itu hanyalah kedok. Itu hanyalah topeng untuk menutupi perbuatan mencuri keuntungan-keuntungan pribadi. Dan orang-orang seperti itu pasti gentar berhadapan dengan hukum yang berlaku. Ada contoh lagi. Seorang pejabat telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menolong sanak famili. Ini juga tergolong perbuatan mencuri. Sebab perbuatan itu dilakukan diam-diam, persis seperti perilaku seorang maling. Jelas perbuatan itu akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya negara dan raja yang akan dirugikan, tapi juga masyarakat dan rakyat banyak. Orang-orang seperti ini berbahaya sekali. Mereka harus dikenakan sanksi hukuman yang berat. Mereka bisa menghancurkan negeri Majapahit dari dalam. Mereka akan menghambat langkah majunya pembangunan mereka akan membakar habis semangat rakyat yang ingin membangun negerinya sendiri. Sekarang ada satu contoh lagi. Semalam, salah seorang di antara teman kalian telah melakukan pencurian. Dia memasuki asrama pendidikan ini dengan melompat pagar, menghindari pintu gerbang penjagaan. Dia berjalan mengendap-endap dia menengok ke kiri, ke kanan. Dia takut perbuatannya diketahui orang. Dia takut berhadapan dengan peraturan. Untung aku segera bisa menangkap basah perbuatan temanmu itu. Ya, dia memang tidak mengambil apa-apa. Dia hanya mengambil waktu. Dia hanya mencuri waktu. Sementara siswa-siswa yang lain sudah tidur dengan nyenyak, Istirahat dengan nyaman, karena besok pagi harus belajar lagi. Temanmu itu masih keluyuran di mana-mana. Aku paling benci melihat pelanggaran seperti ini. Di sini aku ditunjuk menjadi guru kalian. Aku dipercaya memimpin kalian, supaya kalian nanti dapat menjadi para tanda yang bertanggung jawab, yang bisa mengabdi dengan baik kepada negara dan raja, yang mempunyai sikap serta pribadi tangguh. Karena itu aku harus bertindak dengan tegas. Bukan untuk siapa-siapa. Kalau peraturan harus ditegakkan, itu adalah untuk kalian sendiri, untuk kemajuan kalian. Sebab kalau aturan di asrama ini tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, kalian boleh bebas melakukan apa saja, tidak ada lagi tata tertib, tidak ada lagi kewibawaan, tidak ada lagi pengertian, semuanya menjadi pencuri. Maka dalam sekejap, pusat pendidikan calon tanda ini akan bubar. Dan kalau pusat pendidikan seperti ini tidak ada lagi, kalian dapat membayangkan apa yang terjadi di negeri kita ini. Aku yakin Majapahit akan segera bangkrut Nah, aku tidak perlu tedeng aling-aling. Aku akan segera menunjuk hidung temanmu yang telah sampai hati mencuri kewibawaan asrama pendidikan ini. Hmm. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana sekarang? Ada yang ingin kau sampaikan untuk membela diri? Aku sudah mengadilimu di depan teman-temanmu. Kalau kau merasa perlu untuk membela diri, Majulah ke depan. Katakanlah sesuatu kepadaku dan juga kepada teman-temanmu. Ampun, Bapak. Saya merasa bersalah. Saya menyesal sekali. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi, Bapak. Ampun, Bapak. Saya sanggup dihukum karena kesalahan saya. Harus. Kau memang harus dihukum karena kesalahanmu. Sekarang juga pergi ke kandang Wijung dan kalian semuanya harus ikut. Kalian harus menyaksikan bagaimana aku menghukum seorang pencuri busuk. Rasemi dan teman-temannya segera bangkit. Mereka melangkah ke kandang Wijung. Sementara Dang Acarya Siwanata sudah berjalan lebih dulu. Tangannya menggenggam sebuah praloda. Praloda adalah cambuk kecil yang bagian ujungnya dibungkus logam. Rasmi. Iya, Bapak. Ayo berlutut. I iya, Bapak. Menghadap ke sebelah sana. Iya, Bapak. Ya, begitu. Cukup. Eh. Lihat anak-anak. Inilah hukuman bagi seorang pencuri. Iya. Iya. iya. Nah, mengapa kau mengerang? Hmm? Apakah punggungmu terasa sakit? Iya, hmm? Iya, Bapak. Sakit sekali rasanya. Hatiku jauh lebih sakit. Ya. Hmm. Ya. Lihatlah anak-anak. Lihatlah wajah seorang pencuri ini. Kalau perbuatannya kubiarkan, dia akan menjadi pencuri yang lebih berbahaya, lebih besar, lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang dicuri. Dan akhirnya seluruh kekayaan Majapahit akan ditelan. Punggung Rasmi menggeletar setiap kali ujung cambuk menerpa punggungnya. Darah memercik keluar membasahi pakaiannya. Rasmi masih berlutut, sementara teman-temannya berdiri agak jauh dan mereka menunggu apa yang akan dilakukan Dang Acarya Siwanata selanjutnya. <clears throat> apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm kok amem to. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo, Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes mangga manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Itulah hukuman yang pertama, Rasmi. Hmm? Sekarang dengar. Dengar hukumanmu berikutnya. Eh, iya, Bapak. Hmm? Saya saya memang bersalah. Saya pantas dihukum. Nah, buka matamu. Lihat. Bangunan apa itu? Jawab. Bangunan apa yang ada di depanmu itu, Rasmi? A -a -a Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bangunan itu Namanya Kandang Wijung. Tahu apa artinya Wijung? Babi. Wijung artinya babi. Bangunan itu memang sengaja dibuat untuk mengurung seekor atau dua ekor babi. Dan siswa sekalipun dia berwujud manusia, kelakuannya bisa saja seperti seekor babi. Itulah kelakuanmu sekarang ini. Karena itu, Kau pantas mendekam di kandang Wijung. Ayo anak-anak, seret Rasmi. Hah? Oh. Masukkan ke kandang Wijung. Oh. Dua orang siswa segera maju ke depan. Mereka kemudian menyeret Rasmi dan memasukkannya ke kandang Wijung. Dan setelah itu, mereka menutup pintu kandang. Nah, Rasmi, inilah hukumanmu yang kedua. Dengar baik-baik. Kau akan kusekap di kandang wijung tiga hari lamanya. Kau tetap mendapat jatah makananmu seperti biasa. Tapi kau kehilangan uang saku. Seekor babi tidak pernah memperoleh uang saku. Kau tahu kelakuan dan watak seekor babi? Dia senang nubras-nubras. Dia berlari tanpa melihat kiri kanan. Dia makan makan dengan rakus dan dia mengendus apa saja. Seekor babi adalah seekor binatang yang sangat kaku. Lehernya kaku, sehingga dia tidak mampu melihat keadaan di sekitarnya. Dia hanya mampu lari ke depan, lurus ke depan, kemudian menabrak pagar ataupun pohon. Nah, tinggallah di situ tiga hari lamanya Rasemi renungkanlah perbuatamu. Kuharap setelah tiga hari nanti, setelah kau keluar dari kandang Wijung, kau tidak menjadi seekor babi lagi. Jadilah seorang murid yang baik, yang tahu tata tertib, tahu peraturan, dan mentaatinya. Anak-anak, ayo kita berkumpul di tempat seperti biasa. Biarkan Rasmi sendirian. Jangan ditengok, jangan dilihat. Biarkan dia merenungi perbuatannya. Rasmi meringkuk di sudut kandang Wijung. Punggungnya masih terasa sakit. Sakit, panas dan pedih. Seorang pelayan datang mengantarkan makanan. Tapi Rasmi sama sekali tidak bernafsu untuk makan. Seleranya tiba-tiba saja hilang. Oh, oh, memang salahku sendiri. Aku tahu apa yang dilakukan Bapak dan Acarya Siwanata adalah demi kebaikanku. Aduh. Dia seorang guru yang benar-benar bijaksana. Bijaksana dan tegas dalam seluruh tindakan. Dia pantas memimpin asrama pendidikan ini. Nyai Caparu. Nyai Caparu. Oh, apa yang dialami wanita jalir itu sekarang? Mudah-mudahan saja dia mampu menyenangkan hati Prabu Jaya Negara. Aku telah menjalankan rencanaku dengan baik. Sekalipun sekarang terpaksa meringkuk di kandang Wicu, Tapi aku puas. Aku tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. Aduh. Sakit sekali punggungku. Sepuluh kali cambuk, Bapak dan acarya Siwanata menggeletar di punggungku. Aduh. Mudah-mudahan semua ini ada gunanya. mulai gelap ketika sebuah kereta yang indah meluncur meninggalkan pintu gerbang alun-alun Istana Majapahit. Kereta itu bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Sekitar 200 orang prajurit mengawal di belakangnya. Setelah meninggalkan batas kota Raja Majapahit, kereta bergerak agak lambat karena jalanan yang berlubang-lubang. Kereta terus meluncur. Tak lama kemudian iring-iringan itu sampai di desa Kapopongan kereta langsung memasuki pintu gapura istana Kapopongan. Panji ketawang dengan sigap melompat dari atas kereta, kemudian membuka tenda penutup kereta. Seorang laki-laki keluar dari kereta dan melangkah turun. Panji ketawang membungkuk dengan hormat di depan laki-laki itu. Ampun Gusti Prabu, hamba siap mengantarkan Gusti Prabu. Hmm. Di mana kau tempatkan mereka, Panji? Di sana, Gusti Prabu. Di Puri Campakamala dan Puri Kulirangan. Hmm, Kulirangan. pasti isinya seekor burung kutilang yang indah bulu-bulunya. Benar, Gusti Prabu. Jika Gusti Prabu berkenan ingin melihatnya, marilah hamba antarkan. Baiklah, antarkan aku ke Puri Kulirangan. Aku ingin mendengarkan merdunya suara burung kutilang. Laki-laki tua itu melangkah perlahan-lahan. Ternyata dia adalah sang Prabu Jayanegara sendiri. Panji Ketawang berjalan mengiringi di belakang beliau, sementara beberapa orang prajurit mengawal mereka. Tak lama kemudian, sang Prabu sudah berdiri di belakang pintu puri kulirangan. Nah, kau boleh pergi, Panji Ketawang. Aku tidak butuh kau temani lagi. Baik, Gusti Prabu. Ayo prajurit, kalian berjaga-jaga di sekitar puri ini. Sementara yang lain berjaga-jaga di pintu gerbang. <clears throat> Apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm. Aduh kok hamem to. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lho Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu. Wis tau empro to obat tetes manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Prabu Jayanegara melangkah ke dalam puri. Beliau tertegun sesaat lamanya. Nyai Japaru duduk di tepi ranjang berukiran indah. Wanita jalir itu terkejut melihat seorang laki-laki tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Sang Prabu tersenyum kepadanya. <laughs> Kaukah penghuni puri kulirangan ini? Hmm, jangan takut, jangan takut. Aku bertanya padamu, kaukah penghuni puri kulirangan ini? Uh, uh, iya, hamba disuruh tinggal di puri ini. Hmm, siapa uh, namamu? Nama hamba Warapsari. Uh, kau pasti belum mengenal siapa diriku. Maaf, uh, hamba memang belum mengenal siapa Gusti. Uh, hamba belum bertemu dengan siapa-siapa semenjak tinggal di puri ini. Kalau begitu, marilah kita berkenalan. Namaku Jaya Negara. Nyai Caparu tersentak. Matanya terbelalak lebar. Tiba-tiba wanita cantik itu menjatuhkan tubuhnya di lantai puri. Badannya menjadi gemetaran. Oh, Gusti Prabu, uh, uh, ampunilah hamba, Gusti. Hamba tidak tahu. Uh, uh, hamba tidak tahu bahwa Gusti adalah sang Prabu Jaya Negara. Bangunlah, Warapsari. Bangunlah. Aku tidak bisa melihat wajahmu kalau kau menundukkan kepalamu begitu. Bangun dan tataplah aku. Hmm, bagus. Ya begitu. Hmm, Warapsari. Iya, Gusti Prabu. Kau pasti tahu mengapa kau ditempatkan di puri yang indah ini. Hamba tahu, Gusti Prabu hamba diizinkan tinggal di Puri Kulirangan ini untuk melayani Gusti Prabu Jaya Negara. Hati-hati, Warapsari. Kau berada di tempat ini bukan untuk melayani seorang laki-laki biasa. Aku adalah Raja Majapahit. Puri yang indah ini adalah milikku. Semuanya milikku. Kalau kau dapat menyenangkan hatiku, derajatmu akan naik. Dan kau tidak akan menjadi wanita biasa lagi. Hmm? Dalam sekejap, aku dapat merubah nasibmu, Warapsari. Uh, ah, iya, Gusti Prabu. Hamba percaya segala perkataan Gusti Prabu Jayanegara. Sebab Gusti Prabu adalah penguasa kerajaan Majapahit ini. Nah, Warapsari, berdirilah. Kemarilah. Tuntunlah aku keranjang, ya? Ayo. Kau sudah lama berlutut di situ. Sekarang berdirilah. Marilah kita berjalan bersama-sama menuju ranjang. Iya, Gusti Prabu. Nyai Caparu bangkit perlahan-lahan Sementara Sang Prabu Jaya Negara masih berdiri tegak di depan pintu puri, Nyai Caparu menundukkan wajahnya. Sang Prabu Jaya Negara tersenyum. Kemudian Raja Muda itu menjamah bahu Nyai Caparu, dan mereka melangkah bersama-sama ke ranjang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Negara Semangat Musik Indonesia. Sahabat Bintang, baru saja Anda mendengar kelanjutan dari drama radio serial Mahkota Mayangkara yang sudah memasuki episode ke-6 Bencana di Atas Rontal, seri yang ke-157 dan 158. Dan waktu di studio menunjukkan jam 10 kurang 1 menit, itu artinya Sahabat Bintang bisa mengikuti lagu-lagu di era tahun 2004 sampai dengan 2010 sampai nanti di jam 12. Kemudian akan terus ditemani aktivitas ada anda di siang harinya untuk jam 12 sampai jam 1 adalah musik pop slow ya. Kemudian di jam 1 sampai jam 3 jangan lewatkan Bintang Siang dengan lagu-lagu daerah era tahun 80 dan 90-an. Sahabat Bintang berbagi pengetahuan dan pengalaman itu tidak akan merugikan siapapun. Ibarat lilin tidak akan kehilangan apapun ketika menghidupi lilin yang lain. Saya Lisa yang bertugas menyampaikan selamat beraktivitas dan selamat mengikuti acara dari Radio Bintang Negara. Peng, sambian harus minum Ultra Flu Extra. Cah, kepalaku ini sakit flu. Aduh, atau <laughs> itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Oh. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah, Ultra Flu Extra. Sakit kepala lu, Cah. Minum Ultra Flu Extra. Campur flu lu, Iya, minum Ultra Flu Extra. Campur batuk juga, Cah. Pokoknya kalau sakit campur, gak ada lain obat, Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng, ya tak sudah agak campur lagi sakit. <laughs> Ultra flu ekstra, bener-bener ekstra cak. Ultra flu ekstra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra flu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh.